Bab fardul wudu. Bab kewajiban wudu. Hadis 59 berkata Abu Dawud rahimahullah حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير الطهور Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sedekah dari hasil gulul, yaitu kecurangan di dalam gonimah, yaitu seseorang mengambil gonimah sebelum dibagikan. Wala solatan bi tuhur. Tidak pula Allah menerima solat dengan tanpa kesucian. Yang dimaksud dalam hadis ini bahwa Allah tidak menerima, maksudnya yaitu tidak sah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Hadis ini menunjukkan bahwa sodako yang berasal dari harta yang haram tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis sebagaimana sholat yang tidak eh, disertai dengan wudhu dan kesucian pun tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 60 Haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa hadas adalah merupakan salah satu pembatal atau perkara yang membatalkan wudu. Dan hadis ini juga menunjukkan secara mafhumnya bahwa seseorang selama tidak berhadas, maka itu mencukupi dia untuk tidak berwudu dan sholat dengan sekali wudu. Namun tentunya, yang sesuai dengan sunnah adalah atau yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau berwudu untuk setiap kali sholat. Dan beliau pernah sekali e, di waktu Fatu Makkah, ya beliau sekali wudu untuk beberapa kali sholat. Hadis 61 Haddatsana Uthman bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyan an, an Ibn Aqil an Muhammad ibn Hanafiyah an aliin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah kesucian yaitu berwudu. Dan pengharamannya adalah takbiratul ihram dan penghalalannya adalah yaitu mengucapkan salam. Nah, di sini menunjukkan bahwa e, kunci daripada sholat adalah at-tuhur yaitu bersuci, baik itu E, bersuci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Sebagaimana hadis ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram mengharamkan seseorang untuk berbicara, untuk makan, dan yang lainnya dari hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Sebagaimana hadis ini menunjukkan bahwa e, salam adalah merupakan tahlil. Yang dimaksud dengan salam di sini yaitu salam yang pertama, karena itu adalah merupakan rukun daripada rukun sholat. Bab ar-rajul yujaddidul wudu min ghairi hadath. Bab seseorang memperbaharui wudunya walaupun tidak berhadas. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.